Kenapa mereka merupakan pemahaman standar dalam memahami Al-Quran dan Sunnah? Karena mereka adalah orang-orang yang apabila keliru akan dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Para sahabat itu kalau keliru akan dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti misalkan tentang perkara tayamum. Ada sahabat yang ingin bertayamum junub, kemudian tidak ada air atau takut mandi, akhirnya gelinding-gelinding di pasir. Karena menganggap seperti itu, padahal cukup dengan tayamum. Seperti misalkan tiga orang yang datang ke rumah istri istri Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengetahui ibadah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akhirnya mereka mengatakan bahwasanya ibadah kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka bertekad yang satu puasa tidak pernah berbuka, sholat malam, yang kedua sholat malam tidak pernah tidak pernah tidur, yang ketiga tidak menikahi perempuan. Maka ditegur oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya aku adalah orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah, tapi aku puasa, aku berbuka, aku sholat malam, aku tidur, aku menikahi wanita. Lihat, ini sebab yang keempat. Mereka para sahabat, kenapa kita memakai pemahaman mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang apabila keliru, salah dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebab yang kelima, karena mereka yang paling tahu tentang turunnya ayat dan keluarnya hadis. Mereka yang paling tahu tentang turunnya ayat dan keluarnya hadis. Inilah kenapa kita berpendapat dengan pendapatnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Lihat sekarang Imam Ash-Syafi'i rahimahullah taala berkata, bagaimana kita harus berpemahaman dengan pemahaman para sahabat. Beliau mengatakan, maka alkitab kitab wa sunnah maujudain fal udhru amman sami'ahuma maqtu'un illa bittiba'ihima fa idza lam yakun dhalika sirna ila aqawili ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, apa saja yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka harus berpegang hanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita pergi kepada perkataan-perkataan para sahabat. Nah, seperti itu mazhabnya Imam Syafi'i. Seperti itu akidahnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Saya carikan akidah yang lain dari akidah Imam Syafi'i, ya, tidak mengapa kita Eh, apa perkara-perkara sedikit-sedikit yang jelas kita ketahui bagaimana akidahnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Contoh yang lain tentang akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yaitu yang berkaitan dengan tauhidul uluhiyah. Yang berkaitan dengan tauhid ibadah. Ya. Seperti misalkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perkara yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah dalam perkara berkaitan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang membedakan kita dengan orang-orang musyrik jahiliyah. Yaitu di tengah umat Islam atau dalam ajaran Islam lebih tepatnya bedanya kita dengan orang-orang musyrik orang-orang kafir Quraisy adalah mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Adapun kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Sebagaimana dalam sebuah hadis misalkan dari Abdullah bin Umar bin Amr bin uh, bin Umar radhiyallahu anhuma Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bunyal islamu ala khams ala an yuwahhidallah Islam itu dibangun di atas lima yang pertama yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya orang Islam dengan orang kafir, orang musyrik. Orang kafir meyakini Allah Maha Pencipta meyakini. Dalam surat Luqman ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altau man khalaqas samawati wal ard la Allah." Artinya, jika mereka bertanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya afan, saya ulangi. Jika engkau bertanya kepada mereka, maksudnya gitu. Jika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka akan mengucapkan Allah. Kita pun kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, maka kita akan mengucapkan Allah. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Apa bedanya kita dengan mereka? Mereka meyakini bahwasanya Allah itu sang pencipta dan kita pun meyakini bahwasanya Allah sang pencipta. Ah bedanya dalam perkara ibadah. Kalau mereka beribadah mensyirikkan Allah, pergi ke berhala, berhalanya nanti menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita maka beribadah langsung hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Artinya dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Murni untuk menegakkan agama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keyakinan Imam Asy-Syafi'i yaitu berkeyakinan bahwa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sekarang perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan permasalahan kubur misalkan. Kenapa kita langsung kepada kuburan Ustaz? Karena kadang orang yang mengaku beragama Islam tetapi secara dia langsung atau tidak langsung dia sadari dia ketika berhadapan dengan kuburan terkadang tidak semua ingat ini terkadang tidak semua ya ada sebagian orang yang meminta kepada orang yang dikubur ingat terkadang tidak semua saya ulangi lagi terkadang tidak semua Nanti jangan-jangan saya dituduh lagi mengkafirkan orang, mensyirikkan orang. Ya nanti saya di uh, dilarang lagi keciliduk ya ini para ikhwah jadi terkadang sebagian orang muslim datang ke kuburan bukan untuk mengamalkan apa yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadisnya kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Aku melarang kalian dahulu tentang berziarah kubur. Maka ziarahilah. Sesungguhnya dia mengingatkan akan kehidupan akhirat. Semestinya itulah tujuan dari berziarah kubur. Tidak meminta-minta kepada orang yang dikubur. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan akidatut tauhid. Akidah mengesahkan Allah hanya dalam ibadah. Tidak meminta, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Sekarang kita ingin baca perkataan Imam Syafi'i yang berkaitan dengan kubur. Beliau mengatakan, "Waqad balagani an ba'di man madha annahu amara an yaq'uda 'inda qabrih idza dufina qadri ma tajziru juzur." Qala wa hadha hasan wa lam ara an-nasa 'indana yasna'unahu artinya dan telah sampai kepadaku bahwasanya dari orang-orang ada perintah untuk duduk di sekitar kuburan jika telah mayat dikubur selama seperti orang menyembelih kambing atau menyembelih ontak Wahada Hasan walam aran nasa indana yasnauna. Dan ini perbuatan baik, tetapi aku tidak melihat orang-orang mengerjakannya di sekitar kita. Perkataan ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah setelah pe, e, menguburkan jenazah maka duduk ataupun berdiri di sekitar kubur untuk mendoakan si mayat yang telah dikubur. Sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yaitu istaghfiru uh, afwan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dafana rojulu rojula waqafa alaih jika beliau menguburkan seseorang beliau berdiri di kuburannya tersebut, yaitu di sekitar kuburannya, bukan di atas kuburannya, di sekitar kuburannya. Kemudian beliau bersabda, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al yus'al." Mintalah ampunan untuk saudara kalian yang sedang dikubur ini dan mintalah kepada Allah untuknya ketetapan lisan dalam menjawab pertanyaan. Sesungguhnya dia sekarang ditanya. Sesungguhnya dia sekarang apa? Ditanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit menyimpang tentang kajian kita ini sampai jam berapa? Saya ada kajian nanti. Hah? Sampai jam berapa di sini? Hah? Maghrib saya di BSD. Hmm? Ya, ya. ya. perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sedikit yang berkaitan dengan apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah saw tadi ah, dengan ini saya tutup kajian saya ingin menjelaskan sedikit menyimpang apa yang berkaitan dengan hadis Rasul saw tadi istaghfiru li akhik was'alu lahu tathbit fa innahu al'ana yus'al minta ampunan kalian untuk saudara kalian dan mintalah untuknya ketetapan hati Sesungguhnya dia sekarang ditanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan kematian. Seseorang kapan dia mati? Mulai saat itu kiamatnya. Man mata qamat qiyamatuhu sebagaimana dikatakan oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Kalau sudah mati, maka mulai saat itu kiamatnya. Apa maksudnya? Kalau sudah mati, maka tidak akan bisa dia menambah satu amal pun. Maka kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kematian datang. Mungkin sekarang, mungkin besok, Mungkin detik ini, mungkin seluruh yang ada di masjid ini sekarang juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu. Maka perhatikan perkataan Imam Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fakir ayyuhal insan, tajidu nafsaka ala khatar." Berfikirlah wahai manusia, sesungguhnya engkau mendapati dirimu dalam keadaan bahaya. Fa inna lil mauti fa inna laysa lana ajalun ma'lum. Sesungguhnya kita tidak mengetahui kapan kematian datang. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarji'u ilaih. Kadang seseorang keluar dari rumahnya dan dia tidak mengetahui apa? Kadang seseorang keluar dari rumahnya dan dia tidak bisa kembali ke rumahnya karena meninggal, diwafatkan oleh Allah. Waqat yajlisul insan ala kursi maktabi wa yaqumu Kadang seseorang tidur atau duduk di atas kursi kantornya dan dia tidak bisa bangun karena meninggal. Waqat yanamul insanu ala firashi fayuhmalu malumin firashi ila sariri ghaslih. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya ternyata diangkat dari atas kasurnya ke tempat pemandian mayatnya karena meninggal. فهذه الأمور تستوجب منا أن ننتهز الفرصة بالتوبة والرجوع إلى الله Perkara-perkara seperti ini mengkonsekuensikan kita selalu agar senantiasa bertobat dan kembali kepada Allah dan hati-hati. Seperti misalkan hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah ida arada qabda abdi ruha abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah. yang kadang-kadang pergi kemana-mana, nggak tahu ke sana apakah dia maksiat, pergi ke sini apakah dia berdosa. Perhatikan baik-baik hadis ini. Sesungguhnya Allah jika menginginkan mencabut ruh seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan jadikan hamba tersebut punya keperluan di tempat tersebut. Kalau seandainya tempat tersebut yang dituju adalah tempat-tempat yang baik yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya tempat tersebut tempat maksiat, maka hati-hati. Jangan-jangan itu adalah salah satu tanda untuk orang tersebut diwafatkan dalam keadaan suul khatimah. Maka man mata qamat qiyamatu. Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamat. Kalau sudah meninggal tidak ada yang bisa beramal. Walau satu huruf pun dari Al-Quran tidak bisa dibaca. Walau satu sujud pun dari sholat tidak bisa dikerjakan. Maka gunakan waktu ini. Kita tidak tahu kapan kita mati. Apakah besok, sekarang, lima menit lagi, detik ini. Tidak tahu. Dan kalau sudah meninggal, maka kalau sudah datang waktunya tidak akan pernah layak sekiruna sa'atan walayak la Tidak akan pernah terlambat dan tidak akan pernah terlalu cepat. Kemudian para ikhwas sekalian yang perlu diperhatikan dari hadis tadi juga adalah bahwa Rasul SAW mengatakan was'alu lahu tasbih, mintalah untuknya ketetapan hati. Ini yang paling utama bagi seorang muslim yaitu tatkala dimasukkan dalam kubur dia bisa menjawab pertanyaan. Itu persiapan yang paling harus kita kerjakan. Itu persiapan yang paling harus kita kerjakan. Yaitu bagaimana tatkala dipanggil oleh malaikat ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir kita bisa menjawab man rabbuk man nabiyuk man dinuk kita semuanya bisa menjawab maka pikirkan itu baik-baik. Memikirkan seperti ini, Pak, membuat hati lapang, tidak dikejar-kejar dunia, senantiasa puas dengan pemberian Allah karena tujuan kita bukan ini. Membuat kita semangat ibadah, tidak mudah futur. Karena tujuan kita adalah untuk bisa menjawab tatkala pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada kita di dalam kubur. Membuat kita cepat-cepat bertobat, tidak pernah terlambat taubatnya. Ini eh, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang bisa saya sampaikan kajian kali ini. Sebenarnya banyak sekali yang berkaitan dengan akidah Imam Syafi'i rahimahullah yang jelas tadi sudah saya singgung beberapa hal merupakan pokok-pokok cara berpikir akidah Imam Syafi'i rahimahullah. Semoga itu mencukupi insyaallah pada pertemuan yang lain bisa dilanjutkan oleh ustaz-ustaz yang lain wallahu a'lam. Saya mau bertanya, saya baru mengenal kajian salaf sebelumnya, saya mengikuti manhaj-manhaj yang lain, bagaimana cara meyakinkan diri bahwa manhaj salaf ini sesuai cara ibadah sahabat. Sedangkan pada manhaj-manhaj lain juga dikatakan sesuai ibadah sahabat. Mohon nasihatnya. Kullun yadda'i waslan bi walailala wa la tuqirru bidhalik. Semua mengaku pacarnya Laila, tetapi Laila tidak tahu laki-laki itu. Semua mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Semua mengaku manhat salaf. Karena memang manhaj salaf itu yang paling benar, yang paling berhak untuk diikuti. Maka saya nasihatkan kepada yang bertanya, tuntutlah ilmu banyak-banyak. Maka kita akan membeda, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang cuma hanya sebatas klaim, pengakuan, sedangkan tidak ada bukti sama sekali. Wallahu a'lam. Dan jangan tergoda dengan klaim, jangan tergoda dengan casing, dengan baju, tapi bagaimana uh, ilmunya. Itu yang biar kita ambil. Allah a'lam. Ya. Bisakah ijma dan kias dijadikan sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah? Bisa. Tetapi ijma juga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kias pun juga ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Allah. Silahkan yang ingin bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah. Eh, oh, betul betul tulisannya Imam Syafi'i atau bukan? Karena dari akibat alkohol itu oh, sebagian dari pengikut Imam Syafi'i yang disebut Syafi'i Hasananek itu kalau tidak datang kunut di, di kunut detail dia sujud sahwi. Nah, akibat itu apakah jadi bagaimana keadaan seperti sampai berlanjut akibat itu uh, alkohol senjata yang kedua, apakah kita juga masih perlu mempelajari mazhab-mazhab imam-imam yang lain? Karena kalau kita perhatikan, kita lebih yakin dengan mazhab kita ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Maka benar Al-Um itu adalah buku yang ditulis oleh Imam Ash-Syafi'i rahimahullah. Dan permasalahan kunut, maka itu permasalahan khilafiyah dari semenjak dahulu dari imam-imam yang ada dari mulai uh, masa Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dipermasalahkan oleh para ulama kunut subuh maksudnya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari harus perhatikan ketika permasalahan diperselisihkan oleh para imam maka itu berarti masalah khilafiyah mu'tabarah permasalahan khilaf yang memang ada dijadikan sebagai sandaran dalam artian dia mu'tabar dianggap permasalahan khilafiyah yang mu'tabar dianggap di tengah-tengah para ulama. Kalau kita berhadapan dengan masalah-masalah seperti ini, maka kita harus banyak-banyak legowo dan mengambil pendapat yang paling kuat dengan dalil-dalil yang ada. Adapun mereka yang masih berpendapat dengan pendapatnya Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan disunahkan untuk berkunut tatkala subuh maka mereka hanya kita bisa nasihati bahwa pendapat yang lebih kuat adalah tidak berkunut subuh dengan dalil A, B, C, D. Kalau mereka katakan, oh tidak, kami berpendapat dengan mazhab Imam Syafi'i, dalilnya A, B, C, D. Yaitu hak Anda. Dan masalah khilafiyah mu'tabarah, masalah khilafiyah yang dianggap di antara para ulama, jangan terlalu diperuncing di tengah masyarakat muslim. Lawang imam saja berbeda pendapat, bagaimana kita? Meskipun kita berpendapat bahwa itu perkara yang mengada-ngada, belum ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendapat ini yang paling kuat bahwa hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah hadis yang lemah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ma eh, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri hatta faraqad dunia. Rasul sallallahu alaihi berkulut pada salat subuh sampai meninggal dunia. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya. Tetapi di dalamnya ada seorang yang majul Abu Ja'far Ar-Razi. Jadi intinya kalau seandainya ada terjadi permasalahan khilafiyah di antara manhab, maka yang bisa kita lakukan adalah mengambil pendapat yang paling dekat dengan dalil dari Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih dan tinggalkan pendapat-pendapat yang lain dan itulah pendapat Imam Syafi'i jadi jangan terlalu ribut dengan permasalahan seperti itu kunut kamu nggak kunut nggak masuk surga kunut ya ini dari semula semenjak dulu sudah dipermasalahkan Berbeda dengan kalau permasalahannya adalah masalah khilafiyah yang memang ini sunnah, ini bid'ah jelas. Ya. Tidak pernah dikatakan oleh para imam sama sekali. Tidak pernah dikatakan oleh para imam sama sekali. Seperti masalah memperingati Maulid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah satupun imam yang mengucapkannya. Maka ini harus tegas ini harus kokoh ya begitulah yang diamalkan oleh imam-imam yang empat. Tidak pernah ada dalam kitab-kitab mereka membicarakan hal, itu. Adapun masalah khilafiyah mu'tabarah, khilafiyah yang dianggap di antara para ulama yang dari mulai semenjak dahulu dibicarakan, mereka punya dalil, kita punya dalil, maka jangan terlalu diperuncing di tengah masyarakat. Kemudian, apakah kita masih harus memahami mazhab-mazhab yang lain selain mazhab Imam Syafi'i? Maka jawabannya begini, Pak. Mazhab-mazhab fikih itu faidahnya, fungsinya adalah mempermudah seseorang belajar agama secara sistematis. Itu fungsinya. Kenapa? Karena di dalam mazhab mereka itu sudah ada yang berkhidmat tentang mazhab. Jadi masalah toharoh A, B, C, D. Masalah bersuci A, B, C, D. Nah itu yang dipelajari. Nah, kalau seandainya ditanya bolehkah mempelajari mazhab? Boleh untuk mempermudah mempelajari agama, tetapi tetap saja yang dikemukakan dan yang didahulukan adalah dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus salih Begitu cara berfikirnya. Wallahu a'lam. Bukankah kita di dunia telah mempelajari Islam? Apakah masih mungkin kita akan ditanya kembali? Mungkinkah kita bisa menjawabnya? Ini pertanyaan tidak percaya atau gimana? Ya, atau bertanya. Terima dari hadis Rasulullah SAW bahwa nanti di hari kiamat, di setelah orang dikubur akan datang dua malaikat mungkar dan nakir, bukan nangkir, mungkar dan nakir ya yang akan bertanya man rabbuk man nabiyuk wa madiyuk Wallahu alam. Saya baca hadis dalam bentuk argumentasi ulama syafi'i yang disusun oleh Fulan bin Fulan yang artinya hadis dalam Sunan Baihaqi dengan isnad hasan bahwasanya Ibnu Umar menyukai agar dibaca di atas pekuburan sesudah pemakaman awal surat Al-Baqarah dan akhirnya. Hadis dari Ad-Daruqutni barang siapa masuk ke pekuburan lalu membaca Qul huwallahu ahad 11 kali kemudian dia menghadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang telah mati di kuburan itu maka ia diberi pahala sebanyak orang yang mati di sini. Bagaimana kedudukan hadis-hadis tersebut tidak ada yang sahih. Nggak ada yang sahih. Kalau sahih niscaya sudah diwarisi dari mulai semenjak dahulu. Wallahu a'lam. Saya mau tanya apakah Imam Syafi'i masih satu generasi dengan Imam Bukhari dan pernah mereka bertemu satu generasi iya. Tetapi bertemu saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Ada kisah bahwa Imam Syafi'i pernah mengatakan saya ngalap berkah dengan Abu Hanifah. Aku mendatangi kuburannya setiap hari apabila aku ada hajat, maka aku pergi ke kuburannya, sholat dua rakaat dan berdoa di situ kuburan Abu Hanifah. Kemudian tak lama dari itu Allah mengabulkan doaku. Sahihkah kisah ini? Tidak sahih. Dan kalaupun sahih, maka bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan seperti yang beliau sebutkan sendiri, setiap yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan dan perkataanku adalah perkataan Al-Quran dan Sunnah. Ya, semua semua yang mengaku bermadzhab Syafi'i kemudian berdalil dengan uh, riwayat-riwayat yang uh, apa namanya cuma konon cerita, dongeng dan semisalnya seperti ini, maka semuanya bisa di hadapkan dengan perkataan Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i mengatakan apa saja yang aku tulis dan yang aku ucapkan yang bertentangan dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka ucapanku adalah ucapan yang sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Nah, satu lagi ada yang